بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah Pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki pembahasan hadis yang <clears throat> keempat dari kitab Umdatul Ahkam حديث أبي Hurairah radhiyallahu anhu yang mencakup lima jenis transaksi jual beli yang dilarang dalam Islam. Kita telah mempelajari jenis yang pertama yaitu sabda Rasul alaihi salatu wassalam la talaqau ar-rukban janganlah kalian mencegat atau menghadang sekelompok para pedagang yang membawa barang dagangannya menuju pasar. Tentunya mencegat di sini dalam rangka untuk membeli barang yang mereka bawa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya karena dikhawatirkan terjadi unsur al-ghabn unsur penipuan dari sisi harga barang yang dibawa oleh para pedagang tersebut. Dia tidak mengetahui kondisi pasar, kemudian terjebak dengan harga yang ditawarkan oleh si pembeli, Akhirnya dia jual barangnya. Dalam kondisi bisa jadi di pasar ternyata harganya bagus. Maka bila terjadi transaksi yang seperti ini, si penjual mempunyai hak hakul khiyar dalam hal ini adalah khiyarul waben Kemudian kita juga telah mempelajari jenis kedua yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam sabda beliau wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din Janganlah sebagian dari kalian menjual atas penjualan sebahagian yang lain atau janganlah sebagian kalian membeli atas pembelian yang lainnya kita telah sebutkan contoh kasus dalam permasalahan ini Baik kasusnya penjualan atas penjualan saudaranya Dalam hal ini sumbernya adalah penjual Atau kasus pembelian atas pembelian saudaranya Dalam hal ini kasusnya muncul dari pembeli dan kita telah mengetahui pula masuk dalam permasalahan ini adalah menawar atas penawaran saudara kita sesama muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seorang muslim melakukan penawaran atas penawaran yang sedang berlangsung antara seorang pembeli dengan penjual hingga benar-benar dia izinkan untuk masuk dalam transaksi ini artinya dia persilahkan atau dia tinggalkan Ikhwan Fiddin Rahimani wa Rahimakumullah الشيخ عبد الرحمن بن Nasir al sadi rahimahullah taala menyebutkan fiqh pemahaman istimbab dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam wala yabi' ba'dukum ala ba'i ba'din dan beberapa riwayat seputar permasalahan ini Beliau berkata wa mithluhu al ijarah ala ijarat ala ijaratin wal khidbatu ala khidbatin fin nikah. Yang semisal dengan ini pula al ijarah. Al ijarah sewa menyewa. Ala ijarah atas penyewaan orang lain. Telah terjadi sebuah proses atau transaksi sewa menyewa si A mau menyewa rumahnya si B masih dalam proses tawar menawar harga kemudian masuk pihak ketiga. Si pemilik rumah menawarkan satu tahun tiga juta. Si penyewa masih menego sudah satu tahun dua setengah juta. Pihak ketiga dalam hal ini juga butuh kontrakan, ingin menyewa rumah. Mendengar pemilik rumah menyewakan dengan harga 3 juta sementara saudaranya sesama muslim telah melakukan penawaran 2 juta setengah dia masuk secara diam-diam dia dekati pemilik rumah sudahlah saya juga butuh sewa rumah. Saya berani 3 juta satu tahun. Atau bahkan 3 juta 100 saya berani. Tergiur si pemilik rumah. Akhirnya dia tinggalkan orang pertama tadi atau pe, calon penyewa yang pertama, kemudian dia berpindah kepada Eh, calon penyewa yang kedua masuk dalam hal ini. Demikian pula terkait dengan pinangan. Seorang pemuda telah meminang wanita baik telah terjadi sudah dikhidbah, sudah dilamar ataupun sedang proses pelamaran masuk pemuda berikutnya yang merasa lebih berilmu, lebih tampan, lebih berharta masuk melamar. Nah, ini pun tidak dibenarkan secara syar'i. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala juga menyebutkan wa mithluhu jami'ul asya' التي توظف فيها المسلم إن كان أهلا demikian pula jabatan atau kedudukan atau pekerjaan yang memang seorang muslim berhak untuk menduduki jabatan atau pekerjaan tersebut seperti posisinya sebagai imam atau muadzin atau mudaris dan yang semisalnya. Tidak boleh pihak lain meminta agar saudaranya itu diganti kemudian dia tonjolkan dirinya. Ini termasuk uh, fiqh al-hadis yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wala tanajashu dan janganlah kalian saling melakukan transaksi dengan model najash. Najash makna asalnya adalah sebuah upaya, sebuah, sebuah trik untuk memancing uh, hewan buruan dalam rangka untuk ditangkap. Ini secara bahasa. Apakah itu burung ataukah uh, rusa ataukah yang semisalnya dari hewan-hewan buruan diberi pancingan agar binatang tersebut mendekat, kemudian ditangkap. Ini najis secara bahasa. Namun secara istilah syar'i apabila dikatakan transaksi najis, maka bentuknya adalah suatu upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang, satu orang atau lebih, untuk memuluskan dagangan si penjual atau untuk merugikan si pembeli. Upaya ini dia lakukan bukan dalam rangka untuk membeli barang tersebut, tetapi memang dalam rangka untuk memuluskan dagangan si penjual atau ingin menjatuhkan si pembeli. Contoh dari jual beli Najash, seorang pedagang penjual mempunyai dagangan kitab. Kebetulan di depannya kitab, jadi contohnya sering kitab. Jual kitab. Kitab harganya ada dua jilid, harganya 200 ribu. Datang si pembeli, berapa harga kitab ini? Harganya 200 ribu. Ada dua jilid, kondisinya seperti ini, satu jilidnya sekian halaman, covernya cover, dan yang semisalnya. Nah, ada orang ketiga, bahkan bisa keempat, kelima, yang hadir dalam transaksi itu Wah, masya Allah barangnya bagus. Seakan-akan dia juga sebagai pembeli, padahal temannya penjual. Kitabnya bagus sekali ini. Di tempat lain saya lihat harganya 250. Yang lainnya bilang, wah kalau saya punya uang, megang uang sekarang juga saya siap mengambil kitab itu. Kalau ada sekian nuskhah saya siap borong semuanya. Si pembeli, wah masya Allah ini berarti murah kita ini. Yang ketiga juga demikian. Saya berani beli. Sekarang juga saya ada uang. Saya berani beli 250 ribu. Uangnya pura-pura dikeluarkan. Padahal tidak ingin untuk membeli kitab tersebut. Akhirnya nah, si pembeli terpancing terpancing untuk lebih segera membeli kitab tersebut. Ya sudah, berarti kalau gitu murah kitab ini. Tempat lain tadi 250 dan orang tadi juga berminat beli daripada keduluan sudah segera dibayar. Nah, ini jual beli an-najash. Jual beli najis ini dilarang dalam Islam. Kita telah mengetahui tiga sebab dilarangnya sebuah sistem jual beli. Yang pertama karena unsur riba, yang kedua karena unsur al-jahalah wal gharar, adanya ketidakjelasan dan spekulasi untung rugi dan yang ketiga adanya doror baik karena kecurangan atau penipuan atau yang semisalnya. Nah, jual beli najis ini ada unsur at-tahrir wal khida, ada unsur penipuan. Penipuan dari sisi harga. Ada unsur makar antara si penjual dengan kawan-kawannya. Maka dari itu jika si pembeli menyadari, oh ternyata kitab ini harganya secara umum atau secara standar 175 ribu atau bahkan ada yang 150 ribu nggak sampai 200 ribu ternyata saya ketipu. Mereka bersekongkol untuk menaikkan harga seakan-akan harga 200 ribu itu murah. Maka boleh dia untuk melakukan uh, untuk menggagalkan transaksi yang sudah berlangsung tadi mempunyai hak khiar. Khiar di sini bisa termasuk khiar tadlis, bisa termasuk khiar al-ghabn hak pilih disebabkan adanya unsur kecurangan yang dilakukan oleh si penjual atau unsur penipuan yang dilakukan oleh si penjual. Nah, ini jual beli najis. Sering hal ini kita jumpai di masyarakat jual beli najis ini. Maka jual beli najis diharamkan di dalam Islam karena mengandung unsur penipuan, unsur doror terhadap saudara sesama muslim. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah transaksi yang secara zahir hampir mirip dengan An-Najash tetapi secara hukum berbeda yaitu bayu al-muzayadah bayu al-muzayadah atau bayu al-muzad al-alani dalam bahasa kita sering disebut dengan lelang dalam bahasa kita sering disebut dengan lelang dalam jual beli lelang Barang ditawarkan, dilelang, kemudian dipersilahkan para peserta yang sebagai calon pembeli untuk menawar barang tersebut. Dipersilahkan. Si A menawar dengan harga anggaplah 500 ribu. Ada yang lebih dari 500 ribu Saya berani 600 ribu Ada yang lainnya Saya berani 650 ribu Semua berpartisipasi Untuk menawar barang yang dilelang itu Hingga sampai pada Nilai jual yang tertinggi Gak ada lagi yang di atas 650 ribu sudah saya jual kepadamu dengan harga 650 ribu. Ini jual beli lelang atau bayu al muzayyadah Bayu al muzayyadah termasuk jual beli yang syar'i dalam artian yang mubah. Tidak ada larangan di dalam Islam selama syurutul bay' terpenuhi. Kita sudah mempelajari tentang syurutul baik baik yang berkaitan dengan al-aqidain, penjual dan pembeli ataupun yang berkaitan dengan barang yang dijual. Objek penjualan barang yang dijual uh, telah terpenuhi kriterianya. Barangnya bukan barang yang haram, kemudian harganya jelas, dan syarat-syarat yang lainnya. Ketika syarat-syarat jual beli terpenuhi, maka bayul muzayadah dibenarkan secara syar'i. Kalau ada pertanyaan, bukankah di situ ada yang saling melemparkan harga sebagaimana dalam najash dalam jual beli najash yang ini mengatakan saya berani 250 ribu yang ini oh, saya juga kalau ada uang saya akan borong itu sama-sama mengeluarkan nilai tertentu dalam bayul muzayadah juga demikian calon pembeli mengeluarkan harga yang dia ingin membeli barang tersebut akan tetapi berbeda di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya dalam jual beli najis, transaksi najis. Orang-orang yang melakukan mengeluarkan nilai harga-harga tadi itu tidak untuk membeli dia. Tujuannya untuk mengelabui si pembeli yang benar-benar pembeli bersekongkol dengan penjual atau melakukan perbuatan yang menguntungkan penjual dalam kondisi dia tidak ingin membeli barang tersebut. Sedangkan dalam bayul muzayadah memang betul-betul ingin membeli. Betul-betul ingin membeli. Apa dasarnya bahwa bayul muzayadah dibenarkan? Dasarnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Walaupun dalam sisi sanatnya diperselisihkan di antara muhaddisin namun para ulama sepakat al-amal bihi sepakat untuk beramal dengan hadis ini dan yang semakna dengannya datang salah seorang dari kaum Ansor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan tentang kondisinya yang miskin sangat membutuhkan bantuan maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apakah di rumahmu ada sesuatu? Tidak ada wahai Rasul, yang ada hanya alas, sebagian untuk tidur, sebagiannya untuk uh, selimut, dan uh, semacam gelas atau tempat untuk minum. Baiklah, bawa keduanya ke sini. Rasulullah SAW Kemudian uh, eh, ketika orang tersebut datang membawa barang kedua barang tersebut di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, siapakah yang be, uh, mau membeli barang ini? Salah seorang sahabat mengatakan, saya wahai Rasul, saya berani membelinya satu dirham. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada yang lainnya, adakah yang bisa membeli dengan harga yang lebih tinggi dari satu dirham? Sahabat yang lain mengatakan, saya wahai Rasul, siap membelinya dengan dua dirham. Baiklah, barang ini uh, dijual kepadamu, yang dua dirham tadi. Ini al-asal dalam pengesahan jual beli al muzayyada dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Eh, para ulama yang tergabung dalam Al-Lajnah Daimah mengatakan bahwa jual beli al-muzayadah atau al-muzad al-alani ini diperbolehkan Dari sini kita mengetahui perbedaan antara jual beli lelang dengan jual beli najis. Mungkin ada pertanyaan, bukankah masuk dalam larangan penggalan hadis yang sebelumnya, khususnya dalam permasalahan menawar tawaran saudaranya? Kita katakan berbeda kasus antara keduanya. Di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya kalau menawar penawaran orang lain itu sudah terjadi sebuah penawaran antara si pembeli dengan si penjual dengan harga tertentu yang ada kemungkinan si penjual siap dengan harga yang harga penawaran tersebut. Ada kemungkinan ketika ditawar sekian dia masih berpikir bisa saja ya sudah silahkan dibeli dengan harga ini bisa juga tidak. Ini dalam kasus yang dilarang menawar barang yang sudah ditawar oleh saudara kita. Eh, adapun dalam bayu al-muzayadah ketika orang pertama menawar barang tersebut dengan harga sekian maka dalam hal ini si penjual belum ada kecondongan dengan harga tersebut. Belum ada kecondongan. Bukti belum ada kecondongannya justru dia menawarkan. Ada yang berani membeli dengan harga yang di atasnya, membuka bagi yang lainnya untuk melakukan penawaran. Di sini letak perbedaannya, sehingga tidak termasuk dalam jual beli najis yang dilarang dan juga tidak termasuk pula dalam jual e, dalam larangan melakukan penawaran atas penawaran saudaranya. Itulah mungkin ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah beberapa faedah yang bisa kita dapatkan dalam kesempatan malam hari ini. Insyaallah taala jika masih tersisa waktu kita lanjutkan uh, bagian berikutnya dalam hadis ini pada pertemuan mendatang باذنillah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.